Apalagi gak semua pertanyaan dijawab ya, dilihat bisa dijawab atau tidak. Nah, barakallahu Yang pertama Apakah kita masih diwajibkan untuk mendengar khutib Jumat atau Id yang berkhutbah tentang kesyirikan atau bid'ah? Masya ini ada dua permasalahan yang harus kita sampaikan. Yang pertama, hukum mendengar khutbah Jum'ah. Hukumnya wajib ya, mendengar khutbah Jum'ah. Bagaimana kalau yang khutbah menyampaikan kesyirikan, kebid'ahan, barakofikum, ini pengecualian. Ya, kalau bisa sekali saja sholat Jumatan di situ ya. Habis itu jangan lagi cari tempat yang lain. Nah, kalau memang enggak ada ya sudah. Sibukkan diri dengan zikrah ya. Nah. Tapi jangan bikin gaduh ya. Nah, barakallahu Kalau bisa berdoa terus ya Allah. Semoga khotib ini diganti. <laughs> Atau ya Allah beri hidayah khotib ini. Ya. Nah. Kemudian permasalahannya kedua ialah khutbah id. Mendengar khutbah id itu hukumnya sunnah, tak wajib. Ya, mau dengar boleh, mau pulang boleh. Nah, bagaimana kalau yang khutbah menyampaikan kesyirikan kebid'ahan, pulang saja. Nah, barakofikum. Ya, nah. Oh, khutibnya lihat terus Ngapain? Oh gini-gini nggak paham. Gini tuh pamit pulang. nah, <laughs> ya. ya. Enggak masalah ya. Nah. Jadi lain mendengar khutbah Jumat, ah, lain mendengar khutbah Id itu lain. Bobot hukumnya ya. Taib barakofikum. Wallahu taala. Kemudian pertanyaan berikutnya seseorang yang telah melakukan sholat witir ketika tarawih, apakah masih diperbolehkan kembali sholat malam? Jawab, kalau yang dimaksud sholat malam itu sholat tarawih, ya maka tidak ada sholat tarawih dua kali. Ya sudah selesai sholat tarawihnya. Tapi seandainya dia bangun kemudian melakukan sholat sunnah mutlak, boleh. Sholat sunnah mutlak itu ya yang penting sholat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam begitu. Nggak tahu berapa rakaatnya terserah. Ya, nah itu nggak apa-apa. Tapi tidak dengan niat sholat tarawih. Nah, sholat tarawih nggak ada dua kali, sekali saja. Ya, Barakofiku. Nanti di awal malam sholat tarawih berjamaah plus witirnya juga ya kan? Nah tidur tengah malam atau akhir malam bangun pengen sholat boleh tapi niatnya sholat sunnah apa ini mutlak dua rakaat salam terserah sampai berapa ya naam wallahu taala bissawab pertanyaan berikutnya apakah termasuk larangan mengkhususkan hari Idul Fitri untuk mengunjungi kerabat dan sanak famili. Nah, pokoknya sesuatu yang umum kemudian dikhususkan dilarang. Sesuatu yang khusus kemudian diumumkan juga dilarang. Barakofikum. Jadi sebaiknya jangan dikhususkan. Ya, nah kita berkunjung silaturahmi kepada famili bisa kapanpun. Nah, Idul Fitri bisa, selain Idul Fitri juga bisa. Bagaimana kalau sempatnya hari Idul Fitri, enggak apa-apa. Yang penting enggak diniati khusus. Barakallahu fikum. Enggak masalah. orang Jawa kerja di Pangkalan Bun. Enggak nah, pulang-pulang, sempatnya pulang kalau Idul Fitri saja ya. Ya sudah. Jangan kemudian ah enggak ikut ah. Mau kamu kok gak jenguk familimu yang itu, gak pernah ketemu. Nah, ini Idul Fitri ini, saya takut, gak boleh. Ya, nah, gak masalah. Yang penting tidak dikhususkan ya. Nah, nah, sempatnya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia mengatakan kamu kenapa kok nggak mau silaturahmi ke familimu? Belum Idul Fitri. Nanti kalau Idul Fitri baru tak kunjungi. Kalau nggak Idul Fitri ya nggak. Nah itu itu baru mengkhususkan ya, nggak boleh seperti itu. Allah taala bersuara. Apakah boleh itikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan itu hanya malam saja? Maksudnya malamnya saja. Enggak pakai pagi dan siang sorenya ya. Nah, ini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, dia niat itikaf 10 hari atau tidak? Hmm. Kalau dia niat itikaf 10 hari bulan Ramadan, enggak boleh malamnya tok, siangnya pulang ya harus Harsetat hari pertama sampai yang ke sepuluh. tapi kalau niatnya gak sepuluh hari itikaf di bulan Ramadan ya maka ya terserah mau semalam atau dua malam ya nah harfiku paham ya nah. Jadi kalau sepuluh terakhir bulan Ramadan yang diamalkan oleh Rasul SAW alaihi itu memang non-stop. Sehingga masuk tempat itikaf dan keluarnya ya non-stop. Tapi kalau nggak punya niatan sepuluh terakhir bulan Ramadan non-stop, yang penting itikaf ya nggak masalah. Walau taala bersuara. Jadi harus ditanyakan niatnya apa. Apakah berbuka atau sahur dengan sari korma? Apakah sama mendapat keutamaan dengan berbuka sahur dengan korma kering atau basah? Nah, ya lihat bahan sari kurma ya, ya. Nah, itu murni kurma ya. 100% kurma? Si Pak dia tahu. <laughs> eh. Sari kurmanya itu murni kurma atau ada campuran yang lain? Nah, enggak gitu. Maksudnya kalau dicampur madu atau apa itu. Nah, ya mudah-mudahan keutamaannya didapat ya. Nah, nah, kurma ini bisa utuh, bisa digiling atau bisa dibikin uh, kue kurma ya. Nah, barfik. Yang penting kurma ya. Di dalam menjalankan ibadah puasa, sebatas manakah kita boleh mencumbu istri. Kullu ilal jima'. Nah, dia. Semuanya terserah. Ya, saya masuk merinci. Ya, no. Enggak usah dirinci. Kullu apapun boleh kalian lakukan terhadap istri kalian ilal jima, kecuali berjima. Nah. Apakah keluar air mati karena syahwat akibat mencumbu istri membatalkan puasa? La. Tidak membatalkan puasa. Mati dan mani beda. Madi dan mani berbeda. Kalau keluar madi tidak batalkan puasa. Kalau keluar mani diperselisihkan. Barakofikum. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada kesempatan tadi pagi, ya. Wallahu taala bissawab. Itikaf semalam yang dilakukan sahabat Umar dimulai dari kapan? Apakah boleh saya sudah tidak keluar dari masjid Atau boleh kita itikaf jam 9 malam atau jam 10 malam? Nah, ini pertanyaannya dua. Bagaimana itikaf semalam sahabat Umar? Jawabannya mulai maghrib sampai pagi. Nah, semalam. Boleh tak itikaf jam 9 malam atau 10 malam? Nah. Nah, tadi itu perselisihannya para ulama. Kalau jumhur ulama minimal itikaf itu tak terbatas. Satu jam, dua jam boleh. Ya, nah, tapi Imam Malik mengatakan minimal sehari semalam. Ya, dia mengatakan semalam, ya. Barakofikum. Ya, terserah mau ikut apa. Coba ulama ya boleh jam 9 malam, 10 malam, tengah malam, ya. Penghujung malam silakan. Wallahu taala bisawab. Bagaimana hukumnya bila seorang melakukan jima di bulan Ramadan 8 tahun yang lalu dan dia bertobat di tahun ini ketika selesai ikut daurah. <laughs> Jawabannya ya harus bayar kafarat ya. Nah, jangan yang lalu bela berlalu. enggak ya. Nah, dia sudah mengkodok puasanya belum? Eh, kalau belum ya dikodok puasanya terus membayar kafarat ya. Saya yakin kalau puasa dua bulan berturut-turut sekarang ini wah, susah ya. Cari budak juga susah. Nah, dah kasih makan saja 60 orang fakir miskin itu memungkinkan. Nah, selesai urusan. Barakikum ya. Panitia menampung. 60 hmm. orang fakir miskin si makan. Nasi kotak 60. Pesan ya, satu kotak 20 ribu kali 60 berapa? Hah? Kurang. Ya? Cukup. Satu dua puluh ribu. Ah. Satu juta ratus, Oh, ringan. Ya, nah daripada beli budak atau puasa dua bulan berturut-turut, wah, nah. Kalau berpendapat suaminya saja yang bayar kafarat, ya, ya sudah itu. Enam puluh kotak, ya, nasi plus lauk. Tapi kalau berpendapat istrinya juga harus bayar kafarat. Berarti 120 kotak. Hmm. Ya, 2 juta 400. Nah, masih ringan. Daripada puasa 2 bulan berturut-turut atau memerdekakan apa ini? Buddha. Bagaimana hukumnya? Seorang yang punya hutang puasa tapi dia lupa sudah berapa bilangan puasa yang dia utang. Nah, ini repot. Jadi orang lupa itu repot ya. Nah, ya dia berusaha mengingat-ingat, tapi diambil yang paling banyak. Hmm, berapa ya? 30 apa 40 ya? Lupa aku. <laughs> Ya. ya. Sudah anggap aja 40 gitu. Jangan diambil yang paling sedikit ya. Nah, kalau lebih banyak puasanya sudah lunas. Kalau ternyata kelebihan, anggap aja itu ya lah sodako, Ini puasa sunnah. Barakofikum. Ya. Nah, mesti kalau ingat-ingat kan gitu. Ya? Apa ya? 40, apa 30, apa 50, lupa aku. Nah, nah bilangan yang paling banyak yang kamu sebut itu yang dipakai. Nah, ya. Wallahu ta'ala bisawab. Orang yang menyantap makan sahur dalam keadaan memegang gelas air untuk diminum, apakah masih diperbolehkan untuknya walaupun adzan subuh telah berkumandang? Nah, khusus untuk orang seperti itu boleh, ya. Nah, tidak sengaja ya, tidak sengaja sejak awal nunggu adzan, ya. Nah, ayo adzan, cepat. Enggak, ya. Nah, yang dimaksud dalam riwayat tersebut ialah tak enak-enak makan atau minum, nggak tahu kalau ternyata adan ya sekalian selesaikan, ya. Nah. Tidak sengaja menunggu adan. Kalau dia sengaja menunggu adan, dikumandangkan, kemudian memulai untuk makan dan minum, ya nggak boleh, ya. Nah, barakallahu. Nah, jelas. Insyaallah. Adapun pertanyaan yang tidak saya jawab, ya saya mohon maaf, memang sengaja tidak saya jawab, ya karena berbagai pertimbangan, ya dan udur, ya bisa jadi saya memang nggak tahu jawabannya, ya. bisa jadi ya tidak tepat waktunya untuk menjawab di forum ini, nah, atau bisa jadi yang lain. Jadi tidak mengurangi rasa hormat. Jadi yang merasa bikin soal kok gak dijawab, ya bukan berarti saya meremehkan soalnya. Tidak ya, saya mohon maaf, minta udur, tidak bisa menjawabnya saat ini. Ya, nah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang kitab siam mulai awal sampai akhir dipahami dengan baik, bermanfaat, barokah dan bisa diamalkan pada bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah Taala. Semoga bermanfaat. ya wa umrana. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.